Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran tajwid dan kita sekarang memasuki hukum mim sukun. Mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah maka ada tiga hukum. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi dan yang ketiga izhar syafawi. Apa yang dimaksud dengan ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba cara membacanya menggunakan huruf mim dengan tempo yang dipanjangkan. Contoh malahum bih. Dalam contoh malahum di halaman ke-48 kita mendapati mim sukun berjumpa dengan ba. Maka kita baca malahum lahum bihi. bih bukan malahum bih. Yang kedua, idgham mimi. Apa yang dimaksud dengan idgham mimi? Idgham mimi adalah mim sukun bertemu dengan huruf mim. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya, mim pertama diidghamkan atau dimasukkan ke dalam mim kedua dengan tempo gunah yang dipanjangkan. Contoh annahum muhtadun annahum muhtadun lihat mim sukun ketemu mim jadi apabila kita mendapati mim sukun bertemu dengan huruf mim dalam Al-Qur'an maka kita baca dengan idgham mimi dan yang ketiga yang terakhir adalah izhar syafawi apa yang dimaksud dengan izhar syafawi? Izhar syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba atau mim. Cara membacanya dengan jelas. Contoh an'amta an'amta Lihat min sukun ketemu dengan huruf ta, kita baca an'amta. Ya. Kemudian contoh yang lain lahum kulub. Contoh yang lain alhamdulillah. Alhamdu alhamdu mim sukun ketemu huruf dal. Tidak dibaca dengan gunah yang dipanjangkan. Contohnya yang salah seperti ini. Alhamdu, ah, itu salah. Jadi dibacanya alhamdulillah. Eh, inilah tiga hukum dari mim sukun yakni yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi dan yang ketiga izhar syafawi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam bacaan Al-Qur'an kita. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته